insyaallah kita akan mengambil beberapa fawaid dan maklumat yang telah kita bahas dari pembahasan as-sutrah wa wujubuha. Pembahasan tentang sutrah dan kewajibannya. Dan telah kita bahas bahwasanya terkait dengan bab as-sutrah wa wujubuha al-muallif atau al-musannif rahimallahu taala di sini beliau telah membawakan sebuah pembahasan yang sangat berfaedah dan juga sangat baik sekali disebutkan di dalam kitab ini. Di mana hal ini telah banyak dilalaikan oleh keumuman kaum muslimin terkait dengan bab as-sutrah. Dan juga sebagian kitab-kitab fikih selain daripada kitab Sifatus Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mukhtasar atau yang ringkas ini tidak disebutkan dalam pembahasan atau dalam kitab tersebut pembahasan terkait dengan sutroh dan kewajibannya. Dan telah kita ambil sekitar 10 faidah terkait dengan bab as-sutratu wa wujubuha. Di antara faidah yang pertama adalah terkait dengan pengertian sutroh. Pengertian sutra adalah mayaj'aluhu al-musalli amamah bainahu wa bainal qiblah liyamna al-murur min bain yadayhi wa hatta ya'lamun nas annahu yusalli apa itu sutrah sutrah yaitu sesuatu yang dijadikan oleh seorang yang sedang sholat diletakkan di depannya yang dengannya menghalangi antara sholatnya dia dengan kiblat menghalangi orang yang lewat di hadapannya. Dan juga sebagai petunjuk agar orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwasanya dia sedang melakukan ibadah salat. Ini faedah yang pertama dalam bab as-sutrah wa wujubuha. Kemudian faedah yang kedua terkait dengan hukum as-sutrah. Taib. Apa hukumnya as-sutrah? Menggunakan as-sutrah. Apa hukumnya? Hmm? Masyru'iyah. Hukum dari menggunakan sutrah adalah masyru'iyah. Yaitu disyariatkan. Adapun terkait dengan lil wujub ataupun lil istihbab wajib ataukah sunnah maka di sini terdapat khilaf di antara ahlul ilm dan wallahu taala alam yang rajih dari adillah yang telah dijelaskan dalam bab ini bahwasanya sutra itu hukumnya adalah wajib. Jadi disyariatkan dan juga hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "La tusalli illa ila sutrah." Dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Sahal ibni Abi Hasmah Ida salla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila kalian salat, maka salatlah menghadap sutrah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih dikarenakan tidak ada sarif atau pemaling dari hukum wajib ini hadis yang sahih atau yang sharih. Wallahu taala alam. Bahkan hadis-hadis yang telah disebutkan dalam bab ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau melakukan sholat, mengerjakan sholat kecuali beliau menggunakan sutroh. Ini faedah yang kedua. Pendapat dari Al-Hambali, pendapat dari uh, eh, Ibn Huzaimah dan yang selainnya. Dan sebagian al-fuqah yang lainnya menganggap bahwasanya sutra itu adalah sunnah. Kemudian al-faidah thalithah. Faedah yang ketiga. Bahwasanya syariat menggunakan sutroh dan kewajibannya ini berlaku di segala tempat. Dimanapun seseorang sholat itu berada, maka disyariatkan untuk menggunakan sutroh walaupun di tempat yang sangat ramai dan sangat banyak manusia seperti di Masjidil Haram di Mekah Ya. Di mana di sana ketika seorang sholat di tempat matof atau tempat tawaf ya akan banyak sekali kaum muslimin yang ya, lewat di hadapannya. Maka dia semaksimal mungkin untuk mencari tempat yang di sana dia bisa menggunakan sutroh. Ya. Mengapa demikian? Dikarenakan hadis-hadis yang berlaku ini berlaku umum ya, tidak ada pengkhususan dan disebutkan dari Al-Qadi Ibn Iyad sebagaimana telah kita sebutkan beliau menyebutkan wala khilaf anna sutratul musalli masyru'atun hatta fi mawdi' alladhi la ya'man al-murur baina yadayhi beliau menyebutkan tidak lagi diperselisihkan bahwasanya sutrah itu disyariatkan walaupun di tempat-tempat yang dikhawatirkan ya atau dia tidak merasa aman akan ada orang yang lalu lalang di hadapannya. Nah, Allahu taala alam. Ya. Sehingga ketika di tempat-tempat yang ramai misalkan di Masjidil Haram ya, eh, dia ingin sholat menghadap Ka'bah atau dia ingin mendekat sholat di hadapan Ka'bah maka dia mencari-cari tempat yang sekiranya di sana terdapat pembatas misalkan di Eh, di mana? Hmm? Di dalam apa itu lingkaran? Lingkaran sebelah Ka'bah. Hmm? Hajar Ismail. Hajar Ismail. Di dalamnya dia salat insyaallah di sana bisa diminimalisir ada orang yang lewat di hadapannya. Wallahu taala alam. Atau bisa dia gunakan di luar matof. Di garis luar matof. Kemudian al-faidah ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. Di antara e, pembatas atau sutra yang telah digunakan oleh Nabi saw disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya itu al-harbah, tombak, al-anazah, tombak yang pendek, al-harbah tombak yang panjang kemudian al-ustuwanah tiang masjid kemudian juga al-ba'ir atau ar-rihal kendaraan ya kendaraan di zaman dahulu onta kuda dan semisalnya zaman saat ini motor mobil dan semisalnya ya ini termasuk dalam ya hal-hal yang telah digunakan oleh Nabi SAW kemudian juga as-sarir tempat tidur sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sarir fayatawassad fayusalli bihi hadis Aisyah muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah eh, kemudian beliau mencari tempat tidur ya mencari tempat tidur fayatawassad dan beliau mencari bagian yang tengah kemudian beliau salat menghadapnya fayusalli bihi kemudian juga asyajarah pohon. Iya. Pohon digunakan oleh Nabi SAW untuk sutroh. Kemudian juga al-hasir, karpet, tikar yang dilipat, diberdirikan, kemudian digunakan untuk Nabi SAW sebagai as-sutroh. Kemudian juga beliau SAW salat menghadap ke punggung manusia, ya, mencari punggung manusia atau beliau menghadap menggunakan sutrahnya dari manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan salat malam dan aku yaitu Aisyah menyebutkan berbaring di hadapannya antara dia dengan kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tirad al-janazah seperti berbaringnya ya se enam seperti baringnya mayit jenazah. Fa idza arada an yutir yuqidani fa Ketika beliau hendak witir, maka beliau membangunkanku untuk ya sama-sama melakukan witir sholat malam. Baik. Dan telah disebutkan dalam faedah yang sebelumnya bahwasanya penyebutan faedah ini bukanlah sebagai pembatasan bahwasanya hal-hal tersebut yang digunakan untuk sutroh tidak. Ya, namun di sini hanya menyebutkan faedah. Ya, faidah apa saja yang telah digunakan oleh Nabi untuk sutroh. Ya, bukan sebagai pembatasan. Ya, dan diperbolehkan menggunakan sutroh dari apapun itu dari apapun itu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa tahsulu bil istitar bi ayyi syai'in aqamahu baina yadayhi. Dan ya diperbolehkan untuk bersutrah dengan apapun itu ya yang digunakan untuk atau diletakkan di hadapannya. Faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima. Ukuran sutroh. Lebar atau luasnya. Tinggi dan e, lebarnya. Adapun tingginya ya, disebutkan oleh para ulama ma yartafi wa yadhhar minal ard. Sesuatu tersebut harus meninggi dan nampak di atas permukaan tanah. Artinya terlihat. Ya misalkan nah, e, tutup pena. Ini belum teranggap karena tidak tidak terlihat ini. Tutup pena ini sangat kecil sekali. Artinya dia harus mencari yang lebih tinggi. Yang terlihat. Adapun lebarnya ini tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Artinya harus meninggi dan lebarnya ini tidak memiliki batasan. Bisa pendek atau bisa e, kecil, bisa juga luas seperti dinding. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala beliau menyebutkan ya, dari apa yang telah berlalu, nah, bahwasanya sutra yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara zahir an hadza ala sabil at-taqrib laysa ala at-tahdid. Yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai perumpamaan ya sebagai bentuk pendekatan saja bukan pembatasan ya dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkadang menggunakan ya yang ukurannya seperti pelana tunggangan kuda atau unta ya yang ini panjangnya sekitar satu derak ada yang semisalnya dan terkadang lebih pendek seperti al-anazah ombak yang pendek nah ini seukuran derak atau lebih kurang sedikit Nah, maka di sini kesimpulannya adalah bahwasanya itu hanya sekedar mimbar sabil at-taqrib. Dan yang afdal, yang afdal yang utama adalah yang sutra tersebut terlihat panjang dan besar, lebar. Wallahu taala alam. Kemudian faedah yang telah kita ambil dari bab as-sutrah wa wujubuha, faedah yang keenam terkait dengan hukum sutrah menggunakan garisan. Ya. Ini telah eh, diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menggunakan sutra dengan garisan. Jadi menggaris. Menggaris tanah atau menggaris tempat tersebut. Bagaimana hukumnya? Nah, maka yang rajih adalah bahwasanya sutra dengan garisan ini tidaklah diperbolehkan dan tidak sah baginya untuk menggunakan sutra dengan garisan. Mengapa demikian? Dikarenakan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam hadis eh, dalam bab ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, bahkan sebagiannya maudhu'ah. Hadisnya palsu. Wallahu taala alam. Ini pendapat yang rajih dari mazhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian faedah yang ketujuh. Jadi tidak diperbolehkan ya sutra menggunakan garisan. Jadi minimalnya adalah ya ukuran qadar muakhir ar-rihal sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya seukuran seperti itu ukuran pelana tinggi pelana Nah meja ini sudah cukup, kursi sudah cukup. Ya. Kemudian faedah yang ketujuh terkait dengan jarak dia antara sutra, berapa jaraknya? Nah, di sini terdapat khilaf di antara ahlul ilm. Dan yang rajih dari mazhab jumhur ahlul ilm bahwasanya jarak antara dia dengan sutra adalah tiga zira ya, antara 120 cm sampai 150 cm sekitar inilah thalathah adru tiga dirak sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari beliau menyebutkan wa kana yaqifu qariban minas sutrah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dekat dengan sutrah fakana bainahu wa bainal jidar dan jarak antara beliau dengan sutrah yaitu dinding yang digunakan oleh sutrah atau digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai sutrah salah satu adru'in tiga dira tiga hasta wa baina sujudihi ila sutrati ila sutratihi mamarru dan jarak antara sujud beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sutrah tersebut adalah seukuran lewatnya seekor kambing. Ya, mungkin sekitar 15 cm atau misalnya Ini ukurannya <clears throat> Wallahu ta'ala alam Ini faedah yang ketujuh Kemudian faedah yang kedelapan Terkait dengan permasalahan Hukum mendekat kepada sutra. Hukum mendekat kepada sutra. Di sini ada dua keadaan Keadaan yang pertama Di luar salat dan ini hukumnya adalah wajib sebagaimana telah kita lalui pembahasannya. Ya, disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Abu Dawud dan yang selainnya Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha wa la yaqta'a syaitan alaihi salatah. Apabila kalian salat maka mendekatlah kepada sutrah dan jangan jadikan atau jangan kalian jadikan syaitan itu memutus salat kalian. Ini di luar salat. Adapun di pertengahan salat yaitu di dalam salat, maka di sini mendekatnya hukumnya adalah jais boleh. Di sini pun terdapat khilaf di antara ahli ilmu. Ada yang menyebutkan termasuk perkara yang wajib. Ya, ada yang menyebutkan boleh diperbolehkan. Ada yang menyebutkan tidaklah pantas atau lah yang bagi. Nah, ini khilaf di antara ahli ilmu. Dan Allah taala alam di sini terdapat nukilan dari salaf kita, baik yang terdahulu maupun yang saat ini di zaman ini, mereka menyebutkan bahwasanya diperbolehkan ketika sholat dia maju untuk mendekat dan merapat ke sutroh. Dan ini terjadi ketika seorang musolli sedang dalam keadaan masbuk, terlambat sholatnya, ya, ataupun dalam keadaan-keadaan yang lainnya. Nah, seringnya terjadi ketika seorang sholat dalam keadaan masbuk dia berada di uh, eh, saf yang kedua atau saf yang pertama, namun jaraknya jauh dari kiblat. Nah, disebutkan oleh Imam eh, Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Mughni, la ba'sa bil amal al yasir fi shalah lil hajah. Bolehnya beramal melakukan gerakan yang ringan untuk suatu keperluan di dalam sholat. Dan juga Imam an menyebutkan di sini beliau menyebutkan faidah bahwasanya perbuatan yang bukan dari uh, amalan di dalam sholat. Ya. Eh, kita contohkan di sini seperti seseorang yang mendekat tadi kan dia berjalan. Maka berjalan ini tidak ada dalam kamus ibadah sholat, tidak ada. Nah, sampai di dalam keadaan sholat khauf sendiri itu pun mereka melakukannya atau disyariatkannya dengan tata cara yang diam, tidak berjalan. Ya. Artinya beliau menyebutkan bahwasanya perbuatan yang bukan termasuk dari bagian sholat, ya, apabila dilakukan dengan banyak, perbuatan tersebut banyak. Idza kana katsiran abdalaha bila khilaf. Maka ini akan membatalkan sholatnya tanpa ada khilaf di antara ahli Seseorang sholat mencari sutroh di pintu sampai di sini maka di sini dia batal sholatnya. Karena terlalu banyak sekali dia jalan. Nah, abtalaha bila khilaf. Wa idza kana qalilan. Adapun apabila itu sedikit, lam yubtil as-shalah. Maka ini tidaklah membatalkan sholatnya. Ya, di sini menyatakan. Dan beliau menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan perbuatan yang sedikit tersebut yang tidak membatalkan sholat. ya, ini disebutkan dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, aluhu nasian. Dia melakukannya dengan tidak sengaja atau lupa. Ya, tidak sengaja atau lupa. Maka ini tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Keadaan yang kedua, dia lakukan karena hajah maksudah. Ada keperluan yang dimaksudkan, tertentu. Ya, di sini dalam pembahasan ini merapat ke sutroh. Ya. Nah, ini tidak membatalkan atau mengurangi keabsahan sholatnya, membatalkan keabsahan sholatnya. ayakuna makmuran au manduban. Keadaan yang ketiga, yaitu ketiga gerakannya tersebut diperintahkan dalam syariat atau bahkan disunahkan. Seperti apa contohnya? Gerakan dalam sholat di luar dari ibadah salat namun diperintahkan untuk melakukannya. Ya, disebutkan dalam hadis yaitu ketika ada ular atau kala jengking atau hewan-hewan yang semisal yang berbahaya yang lewat di hadapannya ketika sholat. Maka syariat memerintahkan untuk membunuh ular tersebut. Ya, untuk membunuh ular tersebut atau hewan-hewan yang semisal. Ini diperintahkan bahkan disunahkan sesuai dengan hajah. Dan ingat satu tanbih bahwasanya gerakan tersebut dia lakukan tanpa bicara. Ya, kalau dia lakukan dengan bicara, maka sholatnya batal. Ya, sambil meng, apa namanya dia mengambil sesuatu misalkan kayu atau e, ada benda tajam dia pukulkan kemudian dia sambil teriak atau sambil apa maka di sini sholatnya terputus ya, karena sholat itu tidak boleh dicampuri dengan bahasa asing atau bahasa ajamiyah harus dengan bahasa Arab dan bahasa Arabnya itu pun sudah dalam tata cara sholat bukan di luar dari tata cara sholat kemudian juga diantara yang disunahkan yaitu ketiga menghalangi orang yang lewat di hadapannya ketika sholat ini kan juga dia menggunakan gerakan menghalangi ya ini disunahkan ini beberapa gerakan dalam keadaan-keadaan tersebut yang tidak mengaruhi keabsahan salatnya. Tayyib. Wallahu taala alam. Ya, kemudian di sini ada tiga a'immah yang muasirin. Uh, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya mereka menyebutkan bahwasanya tidak mengapa gerakan tersebut ya mencari sutroh untuk sholat. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian faidah yang ke tadi yang ke-8, kemudian yang ke-9. Yang ke-9 tadi sudah uh, digabungkan ya, yaitu apa? Beberapa faidah ya Eh, nah, faedah yang kesembilan yaitu sutroh lil makmum. Ya, sutroh lil makmum. Sutroh lil makmum adalah sutrohnya imam. Sutroh lil makmum adalah sutrohnya imam. Jadi imam tidak perlu mencari sutroh. Dikarenakan imamnya telah menggunakan sutroh. Seorang makmum tidak mencari sutroh dikarenakan imamnya sudah menggunakan eh, sutrah. sutroh. sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaih أقبلت راكبا على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى نعم إلى غير جدار فمررت بين يديه بعد الصف فلم ينكر علي أحد Aku ya, datang dengan mengendarai atan. Atan ini yaitu himarul unsa. Ya, keledai yang betina. Itu disebut dengan atan. Adapun yang jantan itu disebut dengan himarun. Aku mengendarai atan dan Nabi SAW sedang sholat bersama para sahabat. Ya, kemudian aku melewati di antara sosok mereka dengan mengendarai hutan tersebut. Ya. Artinya beliau melewati di pertengahan sosoknya safnya makmumin yang sedang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yunkar alaiya ahadun. Maka tidak ada satupun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Dan ini juga takrir persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Hafidh Ibn Hajar beliau menyebutkan adamul inkar yadullu ala sihhatil iqrar. Tidak ada pengingkaran, maka ini menunjukkan bolehnya atau ya, hal tersebut, bolehnya hal tersebut. Wallahu ta'ala. Dari sini beliau menyebutkan walakin bagi alla yaf'al insan dzalika illa lihajah. Dan sebaiknya dan sepantasnya tidak dilakukan kecuali ketika ada hajat. Nah, jadi tidak perlu lagu ketika e, kita di pertengahan sholat makmum, ya, sedang menjadi makmum, misalkan kita batal, ya, kita batal. Nah, tidak perlu kita ragu untuk melewati di hadapan softnya makmumin, ya, dikarenakan ini tidak ada larangannya. Nah, wallahu taala alam. Dan ini lebih lebih aula atau lebih utama dibandingkan dia memecah soft-softnya makmumin yang ada di belakangnya misalkan softnya banyak ya. demi dia tidak ingin melewati soft-soft atau uh, di hadapan mereka dia memecah belah di belakangnya membelah ini mengganggu lebih mengganggu dibandingkan dia hanya sekedar melewati di hadapannya Wallahu taala a'lam bissawab masih ada satu masalah lagi insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya Tapi di sini kita akan membaca dari bab yang terakhir atau yang berikutnya. Kita baca dari bab dan hadisnya, kemudian uh, eh, murojaah dan juga faedahnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Qala al-musannif asy syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala qala an niyyatu Ya, sampai di sini ya. Terakhir itu as-salah tijah al-qabr. Qala an-niyatu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Dan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang, ya, apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Dan hadis ini eh, telah datang dari sekitar 10 sahabat telah datang dalam beberapa riwayat sekitar 10 sahabat di antaranya Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, kemudian uh, Abi Sa'id Al-Khudri dan yang selainnya. Namun dari kesekian riwayat ini tidak ada yang sahih kecuali yang datang lafadznya dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala alam. Ini yang paling sahih. Sehingga hadis innamal a'malu binniyat itu dengan lafaz ini dan satu saja sahabatnya Umar bin Khattab yang riwayatnya sahih bahkan muttafaqun alaih. Nah. Tapi pembahasannya akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Allah rahimallahu taala at-takbir. Bertakbir. Jadi setelah niat adalah bertakbir. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka sholatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Nanti akan datang pembahasan terkait dengan Allahu Akbar, baik itu hukumnya ataupun lafat-lafat yang digunakannya. Ya, di sana ada beberapa lafad, namun yang sahih hanya dengan lafad Allahu Akbar. Ya, nah. Karena di sana terdapat beberapa kesalahan yang dibaca oleh al-musalli ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ayat yang bacanya panjang, Allahu Akbar. Ini merupakan lahan al-jali, kesalahan yang besar. Ataupun Allahul Akbar. Ini juga merupakan kesalahan ataupun dia me, nah, melebihkan huruf ra Allahu akbar ini juga merupakan kesalahan ataupun dia merubah lafaz uh, eh, dari harokatnya Allaha Allahi ini semua adalah kesalahan ya yang benar adalah Allahu akbar cukup qala rahimallahu wa amara bidzalika al-musi salatahu kama taqaddam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang salah dalam penunaian salatnya, sebagaimana telah berlalu. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis al-musi salatah. Wa qala lahu innahu Nah, hadis Rifah. Hadis Rifah ibn Rafi'. Wa qala lahu innahu la tatimmu salat li ahad minan nas hatta yatawadda fayadha al-wudu mawadi'ahu thumma yaqul Allahu akbar ya, tidaklah sempurna salat seseorang sampai dia berwudu ya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan air wudunya di tempatnya dan beliau lalu mengucapkan Allahu akbar hadis ini dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi' dan sanatnya daif Dikarenakan di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Yahya ibni Khalad. Dia adalah seorang perawi yang majhul. Wa qala rahimahullah taala wa kana yaqul miftahu salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Taib, terlewatkan. E, eh, Taklik terkait dengan hadis yang sebelumnya. Taklik yang ketiga. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salatu biqaulihi Allahu akbar. Ini hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Muslim. Hadisnya Aisyah riwayat Muslim. Dan hadis ini adalah hadis mu'al. Hadis yang cacat. Li'annahu min tariq Aus ibn Abdullah an Aisyah wa lam yusma' minha bi syai'in. Alahu ad-Darqutni wa ghairuhu. Eh, beberapa hadis yang disebutkan dalam bab at-takbir ini hadisnya bisa dikatakan hampir secara keseluruhan tidak ada yang sahih. Ya, datang hadis yang sahih nanti akan kita sebutkan. Namun dalam uh, kitab ini yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala dalam kitab bab at-takbir hadisnya itu rata-rata memiliki pelemahan, dhaif, mungkar, mu'al. Naam. Dan dicukupkan dengan hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in yang sahih yang tidak disebutkan dalam pembahasan ini atau dalam kitab ini.